Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-190 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaimu." Jika malam telah datang dari arah sini wa adbara an naharu min hahuna dan siang telah meninggalkan dari arah sini faqad aftara shaimu maka telah datang waktu untuk berbuka bagi seorang yang berpuasa. Sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, apa yang dimaksud dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu minha huna?" نعم إذا أقبل الليل من هنا apa maksudnya Taufik jika gelapnya malam telah datang min hahuna yang dimaksud adalah dari arah timur. Naam. Wa adbaran naharu min hahuna dan siang telah meninggalkan dari arah sini. Dari arah mana maksudnya? Dari arah barat. Bagaimanakah jika ternyata di arah timur telah tampak kegelapan? Namun di arah barat matahari belum terbenam apakah sudah saatnya bagi seorang yang melakukan saum untuk berbuka? Naam. Fadal. Ya, Pak Jalil. Tidak. Belum waktunya berbuka. Kapan dinyatakan saatnya waktu berbuka? Ketiga kurang dengar. Sampai terbenamnya matahari. Nah, sehingga tidak cukup adanya kegelapan di arah timur, kemudian sebagai waktu berbuka puasa. Tidak. Namun harus terlengkapi kedua-duanya, yaitu munculnya kegelapan malam di arah timur dan hilangnya atau berlalunya Eh, cahaya siang di arah barat, yaitu dengan terbenamnya matahari. Adakah faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Naam, fadal siapa yang menyebutkan faidah? Abu Farhan. ya terdapat suatu ibrah untuk bertafakur atau bertadabur dengan alam yang ada di sekitar kita. Dari sisi mananya? Nah, dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan beberapa peristiwa yang terjadi di alam ini seperti munculnya kegelapan di arah dari di arah timur dan hilangnya cahaya siang di arah barat sebagai tanda di antara sekian tanda saatnya seorang yang melakukan som untuk berbuka puasa. Ada faedah yang lain yang bisa disebutkan? Ya. ada isyarat untuk menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka puasa dari sisi mana? Faqad aftara as-saimu. Apa uraian dari faqad aftara as-saimu? Sehingga bisa dinyatakan ada isyarat untuk menyegerakan berbuka puasa. Dari sisi mananya? Nah, siapa yang bisa membantu? Nah, Abdul Hadi. Adanya? Fakat aftara bukan fi'il amr di sini. Fi'il madhi. Naam. Ada yang lainnya yang bisa membantu? Fadal. Ya, tentunya uh, pernyataan faqad aftara shaimu tersirat di dalamnya makna untuk menyegerakan berbuka puasa karena pernyataan ini dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan dua tanda masuknya waktu berbuka puasa, yaitu dengan munculnya kegelapan di arah timur dan uh, hilangnya cahaya siang di arah barat dengan terbenamnya matahari. Lalu Rasul menyatakan "Fakad aftar so'imu. Maka saat itulah saatnya untuk berbuka bagi seorang as Untuk tidak menunda-nunda prosesi berbuka puasanya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pertemuan kali ini untuk membahas hadis yang berikutnya. Babu afdhalis siyami wa ghairihi Bab tentang puasa yang paling afdal dan yang lainnya. الحديث الحادي والتسعون بعد المئة الحديث الحادي والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر الحديث الحادي والتسعون بعد المئة حديث yang ke-191 dari kitab Umdatul Ahkam An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar Semoga Allah meridai keduanya. Meridai sahabat Abdullah dan juga meridai ayahnya yaitu Umar Ibn al Khattab radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tergolong sahabat muda di antara sekian banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muncul suatu istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat Abdullah. Yang semuanya dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan sahabat muda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya mempunyai peran yang penting di masanya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Empat Abdullah itu adalah yang pertama Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr Ibn Al-As. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Empat orang sahabat muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing bernama Abdullah dan masing-masing sebagai rujukan bagi umat di masa mereka. Kita kembali kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk di antara sekian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingat beliau adalah putra sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang terdekat nomor dua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar As Siddiq. Demikian pula Abdullah bin Umar juga sebagai saudara ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudarinya yang bernama Hafsah bintu Umar al Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal dari al-wisal. Apa yang dimaksud dengan al-wisal? Yang dimaksud dengan al-wisal adalah melanjutkan kegiatan puasa dengan tidak melakukan buka ketika matahari terbenam. Jadi al Wisol meninggalkan prosesi buka puasa di saat yang telah ditentukan. Gambarannya ketika matahari terbenam telah datang saatnya untuk berbuka puasa maka orang ini terus melakukan puasa, tidak berbuka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-wisol ini. Qalu para sahabat atau sebahagian sahabat berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuwasilu. Sesungguhnya engkau tuwasilu. Melakukan wisol tersebut. Para sahabat atau sebahagian sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar sebuah larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari al-wisol maka mereka pun yang sangat kuat upaya untuk meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan suatu pertanyaan wahai Rasulullah sesungguhnya engkau melakukan wisol kenapa kami kok tidak boleh. Kenapa kami dilarang? Karena betapa besarnya semangat mereka untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala beliau bersabda, ini lastu kahayatikum. Ini sesungguhnya aku Lastu kahayatikum. Tidaklah seperti kondisi kalian. Aku ini kondisinya berbeda, tidak seperti kondisi kalian. Ini ut'amu wa usqa. Sesungguhnya aku ini ut'amu diberi makan wa usqa dan diberi minum. Ini makna dari atau terjemahan dari ucapan Rasul inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Nanti akan ada keterangan apa yang dimaksud dengan sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Warawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis ini juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka semua ini meriwayatkan hadis di atas sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkannya. Dan semua riwayat mereka terdapat di dalam As-Sahihain. Riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abu Hurairah, riwayat Aisyah, dan juga riwayat Anas bin Malik terdapat di dalam kitab As-Sahihaini. Apa yang dimaksud dengan kitab As-Sahihain? Siapa yang menyebutkan? Ya. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang tentu kitab Umdatul Ahkam ini dijadikan oleh penulisnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sebagai kitab kitab hadis terkait dengan hadis-hadis ahkam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ada dari beberapanya setelah diteliti oleh para ulama setelahnya, ada beberapa hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imma diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja tanpa Muslim atau diriwayatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari. Fa'ala kulli hal bahwa riwayat sahabat Abu Hurairah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an semuanya terdapat di dalam As-Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan membaca hadisnya wali muslimin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahari dan di dalam riwayat al-Imam Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahari." Fa'ayyukum maka siapa saja di antara kalian arada yang berkeinginan ayyuwasila untuk melakukan wisol. Wisol tadi sudah diterangkan apa maknanya. Fal yuwasil ila sahari. Maka hendaknya dia melakukan wisolnya itu ila sahari. Hingga waktu sahur saja. Hadis ini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Bassam Habibullah Ta'ala sebagaimana yang dinyatakan atau dinukilkan dari sebagian ulama Abdul Haq Al-Ishbili Al-Majid Ibn Taymiyah dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini min afradil Bukhari termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari saja. Kita lihat di dalam kitab Amdatul Ahkam ini disebutkan wali muslimin. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sedangkan yang sebenarnya adalah riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini catatan yang pertama bahwa pernyataan al-muallif penulis kitab Umdatul Ahkam bahwa hadis ini disandarkan kepada lima Muslim bahwa beliau yang meriwayatkannya ternyata diteliti oleh para ulama atau sebagian ulama bukan riwayat Muslim akan tetapi riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan tentunya yang seperti ini wajar karena seorang alim siapapun dia maka dia tetaplah sebagai seorang bashar, seorang manusia yang terkadang jatuh ke dalam kesalahan ataupun terjatuh dalam hal lupa. Kemudian catatan yang kedua bahwa di dalam hadis ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terkesan adanya pertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Abi Hurairah, hadis hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Di hadis yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sementara di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini nampak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya mengizinkan al-wisal namun maksimalnya sampai pada waktu sahur. Ketika datang waktu sahur tidak boleh melanjutkan wisalnya, harus melakukan uh, sahur atau melakukan uh, makan dan minum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran global tentang hadis yang terkandung di dalam uh, nomor 191 ini. Dan kita lanjutkan kepada fiqhul hadis bagaimana memahami hadis ini. Pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini lastu kahayatikum, ini ut'amu wa usqa. Sesungguhnya aku ini kondisinya tidak seperti kondisi kalian. Sungguh aku diberi makan dan diberi minum, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para ulama ada dua versi tentang makna ini ut'amu wa usqa. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Pendapat yang pertama sesuai dengan bahirnya. Diberi makan, ya diberi makan. Allah memberi makan Nabi saw wa usqa dan diberi minum. Secara bahir, secara hissi, secara nyata memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan makanan dan minuman untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam dan kebanyakan dari para ulama bahwa yang dimaksud dengan ini ut'amu wa usqa aku diberi makan dan diberi minum adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kepuasan tertentu ketika melaksanakan wisal tersebut Allah berikan kelezatan bermunajat dengannya hingga sama sekali tidak terasa rasa lapar ataupun rasa dahaga itu seakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada beliau makanan dan minuman. Lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan wisal tersebut pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuahkan suatu kepuasan tersendiri sehingga terasa seakan diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini versi kedua tentang makna ini ut'amu wa usqa. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada sebuah pembahasan tentang permasalahan wisol itu sendiri. Tentunya kita telah mempelajari dalam pembahasan yang lalu tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa manakala datang waktu berbuka. Siapa yang masih ingat hadisnya? Ada yang masih ingat hadisnya? Ada yang hafal matanya? Atau artinya? ya umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama apa ya selama apa menyegerakan berbuka puasa dan ya dan mengakhirkan sahurnya. Nah, bagaimana dengan wisor? Nah, ini seakan ada pertentangan. Dan juga dari dua hadis hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik juga seakan ada pertentangan dalam permasalahan ini. Maka insyaallah kita akan bahas perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini dalam pertemuan yang akan datang binillahi taala sekarang sudah masuk waktu zuhur dan supaya pembahasannya utuh maka insyaallah kita akan jadikan waktu khusus dalam pertemuan yang akan datang untuk menjelaskan pendapat para ulama dan perbedaan mereka tentang al-wisal ini. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.